هنا وصلنا أسامة المبيئة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف وحفظه الله نفعنا به وبرحمته آمين Aksamul mabi macam-macam barang yang dijual belikan. Arbaatun ada empat macam. Yang pertama bayu ainin musyahadatin ay mar'iyatin yarahal aqidani al-ba'i wal mushtari fayasiha. Yang pertama adalah menjual barang yang tampak yang dua-duanya dua belah pihak si penjual maupun si pembeli melihat barang yang dijual belikannya itu maka jual beli semacam ini hukumnya sah melihat dan tahu atau melihat dan tidak tahu itu hukumnya sah melihat dan tahu misalnya kita tahu berapa uang yang akan dijadikan sebuah harga. Misalnya apa? Saya jual kepada kamu kitab ini dengan harga puluh ribu. Kelihatan puluh ribunya, kelihatan kitabnya. Sah. Atau kelihatan tapi nggak tahu. Sah. Kalau seumpama tidak sesuai dengan perkiraannya, maka hukumnya tetap sah. Kenapa? Karena yang disalahkan itu diri sendiri. Kenapa nggak periksa? Misalnya gini, kita mau beli sepeda motor dengan harga uang tumpukan taruh di atas ini. Sepeda motormu aku beli dengan uang ini, numpuk di sini. Kelihatan warnanya merah, kan kelihatan merah. Kalau segini kan 10 juta, ya kan? Nah, ini agak kurang sedikit kita. Gitu tapi nggak dihitung. siapa tidak? Sah. Kalau ternyata, oh, saya kira 10 juta, eh nggak tanya 7 juta, eh salah sendiri, kenapa nggak dihitung? Nah, gitu. Nah, makanya kan kalau yang penting di dalam jual beli itu barang maupun harganya itu harus kelihatan. Nggak boleh membeli barang yang di dalam eh, di dalam apa karung atau di dalam kantong misalnya. Nah, dalam kantongan itu ada uang. Anda beli jilbab kamu dengan uang yang di kantong anak. Sah tidak? Nggak sah, karena nggak kelihatan. Nah, begitu pula. Seperti kalau kita itu melihat cincin. Kalian tahu cincinnya Ustadz ini sering dipakai. Nah, lalu kemudian suatu saat Ustadz bertemu dengan kalian, sedangkan cincin Ustadz itu nggak dipakai. Maka kemudian kalian ingin membelinya. Set cincin yang biasa dipakai itu berapa mau dijualnya? 25. Ya udah saat saya beli cincin antum dengan harga 25 juta. Baik, saya jual. Cincinnya ada di rumah. Siapa tidak? Sah. Nah, tapi ada berlaku di dalam transaksi yang semacam ini hukum khiyar. Kalau seumpama nanti ternyata cincinnya itu nggak seperti yang di, yang dia ketahui sebelumnya, maka boleh dia itu kembalikan. Karena apa? Sama-sama tahu sebelumnya. Gitu. Nah, jadi jual beli itu macamnya itu ada empat macam itu. Yang kedua, bayu syai'in mausufin fi zimmah. Jual beli sesuatu yang disifati dengan di dalam tanggungan. Uangnya diserahkan dulu. Kamu mau kemana? Mau ke Bangil. Saya titip ya. Saya pesan kepada kamu dengan uang ini, engkau belikan misalnya pak Sepatu mereknya ini, ukurannya sekian dan sebagainya misalnya. Nah, berapa itu kamu mau jual kepadaku? Oh, sekian-sekian. Oh, baik, ini uangnya. Nah, itu sah. Itu namanya bek salam. Fem salam. Itu juga hukumnya sah. Dengan syarat yang disebutkan di dalam babnya tentunya. Tapi kalau beli jual beli online dengan kita melihat sebuah uh, gambar yang ada di yang dipasang di online itu, maka hukumnya adalah tidak sah dari beberapa segi. Yang pertama tidak ada tatap muka, yang kedua tidak ada transaksi. Nah, kemudian yang ketiga uh, dia tidak melihat langsung barangnya. Bisa jadi itu tidak tidak apa tidak seperti yang dilihat di dalam Nah, jadi lebih rentan untuk ditipu. Tapi kalau seumpama sudah terlanjur terjadi transaksi itu dan terlaksana transaksi itu, maka hukumnya secara syar'i tidak sah. Tapi nanti di akhirat itu tidak akan ada sebuah tuntutan asalkan masing-masing dua belah pihak itu sama-sama telah mendapatkan haknya. Si penjual telah mendapatkan uangnya, si pembeli telah mendapatkan barangnya dan tidak ada yang ngendumel iya, gitu ya. Iya. Nah, berarti apa sama-sama ridho, eh, udah nggak jadi masalah. Nanti di akhirat nggak ada tuntutan. Jadi bukan bukan berarti dia itu makan uang haram. Cuma haram hukumnya karena tidak sesuai syar'i gitu. Sedangkan macam yang ketiga adalah bayu ainin ghaibah. Yaitu jual beli dalam barang yang tidak tampak dari dua pembeli dua dari dua belah pihak pembeli ataupun penjual atau salah satunya satunya tahu tapi pihak yang lainnya tidak tahu misalnya apa aku punya beras di rumah kau mau jual kau mau beli nah, gitu ya udah saya beli beras kamu yang di rumah itu nih dengan harga lima puluh ribu misalnya nggak sah harus lihat dulu barangnya baru kemudian kita bikin transaksi nah itu artinya bayu ainin ibah menjual barang yang tidak ada yaitu tidak tampak kepada dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli atau salah satunya melihat tapi yang lainnya tidak melihatnya bahwa lejus yang semacam ini juga tidak sah sedangkan yang keempat adalah bayul manafi yaitu menjual manfaatnya saja nah, jadi jual manfaat saja nah, itu hukumnya apa? sama seperti sewa menyewa itu tapi selama-lamanya seperti menjual tanah hanya untuk di dilewati gitu lah. Jadi e, menjual jasa untuk melewati. Fem, untuk selama-lamanya tapi gitu lah. Seperti kalau kita taruh genteng di e, di apa di tembok tetangga. Nah, kayunya itu. Nah, ya, kalau semua dia itu nggak mau, dia nggak ridho kecuali harus membelinya, maka kita harus membeli. Nah, nah itu namanya sewa tapi selamanya gitu. Nah, itu hukumnya juga baik sebetulnya beul manafi itu nah itu hukumnya sah asalkan memenuhi syarat babur riba cukup babur riba kita akan bahas tentang ini lama sudah kita baca kitabnya Gal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin salatu wassalamu asrafil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Wa fi sanati samaniyata asyara, samaniyata asyara. Halaman 133. Hajjal Imam Ahmad bin Isa wa man ma'ahu min bani ammihi wa mawalihi. Thani sana min khurujihi. Thumma lamma wasala Hadramut dakhal hijrain wa qama biha wa ashtara bi alfi wa khamsami'ati dinarin nakhlan wa iqaran. Thumma wahabaha atikahu Shuwaihin Wasara minha fasakana qara Bani Jashir tas, Bani Jushair tasghir jasr au Jashaib bil muahada fala tatib lahu farahal anha ilal husaisah bidamil ha wa fathas sin al mukarrara husaisah al muhmalatain bainahuma tahtiyah maksurah nah, jadi katanya Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir Allah pada tahun 318 beliau melaksanakan haji bersama keponakan atau misanan-misanannya serta budak-budaknya. Itu tahun kedua daripada keluarnya dia dari Baghdad. Kemudian tatkala sampai di Hadramaut, maka pertama kali kota yang dimasukinya itu adalah Hijren. Ada rumahnya masih sampai sekarang tuh ada rumahnya Sayyidina Ahmad Muhajir. Wa qama biha, dia tinggal di sana. Washtara bi alfin wa khamsimiyati dinaron nakhlan wa iqaran. Kemudian dia membeli 1500 dengan harga 1500 dinar kebun, kurma dan juga tanah. Igor itu adalah benda yang tidak uh, harta benda yang tidak bergerak, maksudnya tanah atau rumah gitu. Summa wahabaha atikahu kemudian diberikan kepada bekas budaknya. Wasara minha kemudian pergi lagi dari Hijrain. Fasakana Qarah Bani Jushair Taskiru jasar Tinggal di daerah perkampungan Bani Jushair. Au Falam tatib lahu. Dia tidak enak, tidak betah tinggal di situ. Farahala anha. Berangkat lagi Ilal Husaisa. Nah, Husaisa itu tempat yang dia dimakamkan sekarang. Qaryatun ala nisfi marhalati min Tarim, yaitu suatu desa dari Tarim itu sekitar separuh marhalah. Separuh marhalah berarti sekitar 20-an, 22 atau 21 kilo dari Tarim. Fastautunaha wastaro aktsara ardin sawhin, Kemudian dia itu tinggal di sana dan dia membeli banyak tanah yang ada di situ sawf hiya minal gul al ma'rufah fiha ila a'la madinati bawur dulu itu kota itu ya bor itu ya tempatnya beliau itu di makam itu bor itu kota tapi sekarang sudah jarang yang tinggal di sana warbil masyurah lati hafara alwi bin ubaidillah bin ahmad al-mazkur sedangkan air sumur yang ada di bawah makamnya Sayyidina Ahmad bin Isa itu adalah sumur yang sangat terkenal yang yang yang menggalinya itu adalah cucunya Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Watafa watawaha aidafaraha bihijaratin kubar. Kemudian dia mendapatkannya itu fem di antara bebatuan yang besar. Wa kataba ismahu ala kulli hajar minal jabalil a'la wa wal mitmak kemudian dia menulis namanya di setiap batu di atas gunung nah, gunung itu namanya gunung mitmak walammastakarra Sayyid Ahmad hunaka gosadatul ahyar ketika Sayyid Ahmad bin Isa sudah tinggal di sana banyak orang-orang yang baik itu yang bertujuan menziarahinya Wa umilat ilaihil mata wa qama binusrati sunnah. Kemudian dilaksanakan untuknya sebuah hamparan. Artinya uh, seperti apa? hamparan majelis gitu loh. Wa qama binusrati sunnah. Kemudian dia melaksanakan uh, eh, binusrati sunnah artinya menolong sunnah artinya menyebarkan sunnah Nabi. Wataba ala yadehi khalqun dan banyak yang bertobat di tangannya. Waraja ila sunnati jammun ghafirun. Kemudian kembali lagi ke jalan yang benar. Banyak orang. Fasalimati zurriyah wal adba. Maka keturunan Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir itu menjadi selamat karenanya. Begitu pula para pengikutnya. Mimma syana ahlul Irak minal bid'ah daripada apa yang menjelekkan warga penduduk Irak daripada bid'ah-bid'ah itu. Wa gabihil mu'taqad dan keyakinan yang sangat jelek. Fasorat hadi zuriya auta dan litil kalbalat. Maka jadilah keturunan ini menjadi tonggak-tonggak bagi negeri itu. Wantakola kemudian berpindah, artinya berpindah meninggal dunia. Ani Asyid Ahmad Hunaka Bishaib Husaisa. Jadi meninggalnya di Syaib itu, di Husaisa itu. Asy-Syarqi al-ma'ruf bi Sya'ab Makhdam. Wa kana akabir sadah yaksudunahu bi ziyarah. Dan adalah setelah dia itu meninggal, makamnya itu dijadikan sebagai tempat titik ziarahnya para orang besar. La siyama Syekh Abdurrahman Segab, terutamanya Syekh Abdurrahman Segab wa Syekh Abdullah Lidrus, fakana katsira ziyarah li Syekh bil Mazkur. Adalah beliau berdua berdua itu selalu atau banyak berziarah kepada Eh, lembah itu. Wakanatil Husaysa Husaisa qaryatun amiratun. Dulu Husaysa itu adalah sebuah kota yang sangat makmur. Artinya apa makmur ini? Ramai, banyak orang tinggal di situ. Ila an ila an akhrabaha Ugail bin Isa As-Sabrani. Kemudian diserang oleh Isa Agil bin Isa As-Sabrani sampai mereka itu semuanya berpencar berlarian ke tempat-tempat yang lainnya. Nah, sampai seperti sekarang kita lihat sepi di sana gitu. Wa masani min al-khamsa al-mazkurin fi baitil qasidah hadhihi fa huwa al-imam al-bari' wal badru sati' zu tawadu' al-haqiqi wa sirr al-mustafawi wa simt nabawi as-sayyid Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Adapun orang kedua yang disebutkan daripada lima yang disebutkan dalam satu bait oleh Imam Al-Habibullah Haddad yaitu seorang pemimpin yang sangat cemerlang sebuah bulan yang sangat terang cahayanya yang memiliki ketawaduan yang sebenarnya yang mempunyai rahasia yang bersumber kepada Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wasimtun nabawi dan bentuk tubuh seperti nabi siapa dia Sayyid Abu Baidillah bin Ahmad bin Isa jadi Ahmad Muhajir itu punya anak Sayyidina Ubaidillah, Sayyidina Jadid, Sayyidina Basri. Jadid sama Basri ini keturunannya itu terputus sudah. Tahun eh, abad ke-6. Jadi masih berlangsung keturunannya itu ada sampai 300 tahun dari mulai adanya Ahmad Muhajir. Tapi kemudian Indorotu nggak ada lagi sudah. Nah, tapi keturunan Ubaidillah terus sampai sekarang. Yang ada sekarang ini adalah keturunan Sayyidina Ubaidillah. Gal, karena imaman jawadan, dia adalah seorang imam jawadan yang sangat dermawan. Wahabron, seorang alim, banyak ilmunya. Rosihan, yang sangat teliti dalam keilmuannya. Zakaramin wa dia mempunyai ke kedermawanan yang sangat luar biasa wa muruatin wa tuqa wa dan dia seorang yang punya harga diri yang tinggi mempunyai ketakwaan yang sempurna wa kamali khuluqin dan ahlak yang sempurna wa birrin wa wafain dan kebaikan-kebaikan menepati janji sama haluhu fil khairat wal mahasin sama haluhu jadi apa keadaannya itu sangat tinggi di dalam kebaikan maupun di dalam kebagusan-kebagusan sifat Wa kana min syiddati tawadu'ihi adalah Sayyidina Ubaidillah itu dari saking tawaduknya wa kamali ma'rifati li nafsih dan saking sangat taunya dirinya akan jiwanya. La yatasamma bi Abdullah, dia nggak mau dikasih nama Abdullah. Makanya namanya Ubaidillah. Jadi asalnya itu Abdullah, dikasih nama sama ayahnya itu Abdullah. Tapi dia itu merasa tidak pantas untuk dianggap sebagai Abdullah, maka beliau ketika ditanya siapa namamu Ubaidillah, jadi apa hamba Allah yang kecil gitu. yang paling yang paling hamba itu adalah aku gitu. ijlalan li untuk mengagungkan Tuhannya wahtikaran li nafsi dan untuk menghinakan jiwanya wal bi tasgir dan dia tidak mau kalau dipanggil Abdullah dia tidak mau maunya dipanggil Ubaidillah Wa kana mimman khassahu Allah Ta'ala bimajamil majdi al asil Dan adalah beliau itu termasuk yang diistimewakan Allah Ta'ala dengan Al-Majad, pujian, sifat-sifat yang terpuji. Wa kamal mahasin, dan kebagusan-kebagusan yang sempurna. Wal fadl jazil, dan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Wa manahahu min tayyibiz zurriya wa salaiha, dan Allah telah menganugerahkan untuknya daripada keturunan-keturunan yang baik. Wantisyari barokatiha fi jamil afaki wajihatiha. Kemudian menyebar keberkahannya di segala penjuru dan segala arah dari tempatnya dia berada. Wa fayyadhan nafahat 'alal khalqi mimman lam yastami' li ghairihi. Kemudian Allah juga menuangkan pemberian-pemberiannya kepada makhluknya yang tidak berkumpul kecuali kepada dirinya, kepada lainnya tidak. Walam yu'raf mithlihi dan tidak diketahui kebaikan yang begitu banyak yang keluar dari seseorang sepertinya itu enggak diketahui. Fataba minhul asal wal fara, maka jadilah baik. Asalnya dia itu baik, faranya juga baik. Wa kamula haluhu fil farqi wal jama' dan sempurna keadaannya baik di dalam golongan-golongan maupun perkumpulan-perkumpulan. Wa nuruhu fi jam'il jama' dan menjadi murni cahayanya itu di dalam mengumpulkan golongan-golongan tersebut. Wa fihi qala Syekh Sayyid Nuruddin Ali bin Abu Bakar Sakran ba'da zikrihi li hadhihi tarjamah syi'ran. Dan di dalam mengenai dirinya Syekh Sayyid Nuruddin Ali bin Abu Bakar setelah menyebutkan tentang terjemahnya secara syair Afifuddin Abdullah akramu bid, akramu bidzalikal fahlu wal habrul jalilu dialah seorang yang tinggi agamanya hamba Allah yang sangat mulia dengan kejantanannya itu dan keilmuannya itu jadilah dia itu orang yang sangat besar agung Abil Ashraf ma'dinu kulli jud dia itu adalah ayah dari semua orang-orang yang mulia sumber dari segala macam kemurahan wa ilmi sayyiduna al-fudail dan dia itu merupakan lautan ilmu seperti pemimpin kami atau junjungan kami Al-Fudail. Ta'addabal Imam Abdullah bi abihi. Nah, coba lihat. Itu orang dulu itu seperti itu. Ta'addaba ila abihi, akhadha an abihi. Jadi orang itu dulu mengambil akhlak, mengambil ilmu itu dari orang tua ke orang tua. Ah, ya. jadi seperti itu. Apalagi kalangan habaib. Jadi banyak di antara mereka itu mempunyai mempunyai adat-adat tertentu yang dia itu langsung ajarkan kepada anaknya. Fem. Anaknya belajar kepada ayahnya, ayahnya belajar kepada ayahnya lagi. Terus begitu kepada Nabi Muhammad SAW. Wataharaja ali dan dia keluar. Jadi maksudnya sampai keluar menghatamkan banyak kitab kepada ayahnya itu. Wa Goyrihimun ulama asri dan juga dia itu belajar kepada ulama-ulama yang lainnya selain ayahnya itu. Wajtama fi Makkah al-Musyarrafah bi Syekh Abi Thalib al-Makki. Ketika di Makkah dia itu berkumpul dengan Syekh Abi Thalib al-Makki yang mengarang kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Nah, itu yang ngarang itu Abi Thalib al-Makki. Wa qara alaihi kitabahu Qutul Qulub. Dia membaca kitabnya kutul Qulub. Sana khamsin wa sab'ina wa tahun 375 Zakar zalika fi kitab Al-Yaqutus Samin. Wadakar zakara jumlatan min ahbarihi wa manakibi dan dia menyebutkan sebagian daripada kisahnya dan manakibnya. Wabajalahu wa azna alaih dan dia mengagungkannya dan memujinya. Wadahu min kibar ulama bahkan dia menghitungnya sebagai ulama-ulama yang besar. Wa udama'ul masyaih dan guru-gurunya yang sangat agung. Wagola karena Syed Ubaidillah al-mazkur adalah Syed Ubaidillah yang disebutkan itu Iza wudi abainedehi maridun wa nafasa 'alaihi aw masaja sadau bari'a. Sesungguhnya beliau ini kalau seumpama ada orang sakit dibawa kepadanya kemudian dia itu uh, apa? meniup kepada orang yang sakit itu dengan tiupannya atau dia mengusap jasadnya langsung sembuh dia. Nah, itu di antara karomahnya beliau itu. Walahu karomatun kasirod dan dia mempunyai karomah yang sangat banyak. Gola wakana kana jaza tamrahu wa fil fil jarrain tasaddaqa bijami jami' fil baiti min tamril awwal. Adalah beliau kalau sudah sedang memanen kurmanya dan dijadikan di dalam dua tempat yang besar, maka kemudian yang masih ada di rumah semuanya itu disodakokan. Wain kasur, walaupun banyak. Wa yaqulu hadza syukur nikmah. Ini adalah syukur daripada kenikmatan yang telah diberikan padaku. Wa daf'u nikmah dan meminta pada Allah taala supaya tertolak dariku segala macam bala. Wa kana sahibu ghillatin katsira dan dia mempunyai kebun itu hasilnya itu sangat banyak. Wa zakarahu ghairuhu min arbabit tawarih banyak yang menyebutkan daripada ahli sejarah wa ulama tabaqah dan ulama pada masanya. Wa walladhi khallafa abahu zahidan wa ilman wa ibadatan. Dialah yang menggantikan ayahnya dari segi kesuhutan, dari segi keilmuan, dari segi ibadah. Beliaulah yang menggantinya. Wartahala ba'da walidi ila samal. Maka kemudian setelah ayahnya itu meninggal, maka dia pindah ke negeri eh, ke kota namanya Samal. Wa wahaba arda li maulahu Ja'far bin Muqdam Kemudian dia juga memberikan hadiah, memberikan hibah kepada bekas budaknya. Kan? Ja'far bin Mahdam. Wastauta Nabi Sumail. Kemudian dia tinggal di desa namanya Sumalahan. Itu Ubaidillah itu. Fem. Dia itu yang kalau kita itu berziarah kepadanya, kita akan mendapatkan keberkahan dalam harta kita. Nah, itu termasuk. Fem. Ubaidillah. Terus washtara biha amwalan wa tazawwaja bi ibnati Samar wa auladuha ibnuhu jadid. Nah, jadi Ubaidillah ini yang punya anak ya. Ubaidillah ini yang punya anak uh, Alwi kemudian uh, siapa? Jadid sama Basri. Wa tufiya bi Samal sana 83 wa 300. Dia meninggal di desa itu pada tahun 383. Warasahu jama'atun minal udaba wal mutaakhirina fi madaih katsira. Kemudian banyak yang takziah daripada para udaba dengan syair-syairnya. Dan banyak pula di antara ahli syair, ahli syair daripada al-mutaakhirin yang memujinya dengan pujian yang sangat tinggi. Allah SWT alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala syafil amir al-salin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hina wasalna? Yang baru sekarang ya? Hah? Sampai kemana? Oh gila? Wah kada sedikit ha? Ini kan sudah dibaca nih contohnya ini. Ah, ceritanya kan sudah dibaca nih. Sudan. Kan? Berarti yang baru ya sekarang ya. Sawabikul himam la takhruku aswarul agdar. Sawabikul himam la takhruku aswarul agdar. Al-himam asawabik hiya qawiyun nafas. Sawabikul himam. Himam itu himmah, jamaknya himam. Sawabik jamaknya sabik. Ai hiya gawiyun nafas allati tanfa'ilu biha ba'dul mawjudat bi'idnillahi ta'ala. Faham? Himamu sawabik hiya gawiyun nafas. Jadi jiwa yang kuat allati tanfa'ilu biha ba'dul mawjudat bi'idnillahi ta'ala yang dengan jiwa yang kuat itu sebagian sesuatu yang ada dengan izin Allah itu akan menjadi lebur karenanya wa tusammiha asofiyah himmah dan ahli tasawuf itu mengatakan himmah fayakuluna mereka berkata ahala fulanun himmatahu ala amrin ma fataf'alu lahu dzalika telah berusaha seorang fulan dengan himmahnya untuk sesuatu famfa'ala lahu maka akan terlaksana baginya zalika untuknya. Faham ya? Jadi kita akan membicarakan tentang himmah. Bahwasanya walaupun ada himmah yang sangat kuat, keinginan yang sangat kuat. Jadi himmah itu adalah sebuah kemauan. Sebuah kemauan. Jadi antara himmah dengan niat itu tidak terpisahkan. Dua rukun yang saling menunjang kalau salah satunya tidak ada, maka tidak akan berhasil, tidak akan tercapai tujuannya. Katanya dia, sawabikul himam la takhruqu aswarul agdar. Walaupun himmah itu sudah sempurna, walaupun sudah dibarengi dengan niat, tapi tidak bisa merobek yang namanya bentengnya takdirnya Allah itu tidak bisa. Nah, ini sekarang kita akan bahas. Ini penting pembahasan ini yang semuanya itu memberikan sebuah pengertian kepada kita bahwasanya walaupun bagaimana kita ini adalah hamba, ada batas-batasannya. Ada waktu-waktu atau tahapan-tahapan kita tidak mampu untuk melewatinya. Ah, ya. Makanya diingatkan kita semuanya. Apa itu al-hima al-sawabiqul himam la tahruku aswarul agdar. Walaupun semangat kita tinggi, usaha kita maksimal, maka itu semua itu tidak akan bisa merobek, tidak akan bisa merusak benteng yang sangat kuat daripada takdirnya Allah SWT. Itu maksudnya. Wahadil himam kau la tanfa'il asya anha illa bil qada'i ya qadar. Walaupun ada semangat yang besar, apalagi nggak ada semangat itu. Kan kuncinya sesuatu itu kan semangat. Jadi semangat itu kan sampai dikatakan oleh para ulama sufi ya, termasuk daripada Ismullah al-A'dham. Kenapa? Tidak berada pada diri seorang sufi kecuali pasti apa diinginkannya terlaksana. Faham? Jadi motivator yang pembangkit pembangkit apa e, semangat untuk melaksanakan untuk menggapai sesuatu itu namanya himmah. Faham? Itu himmah. Nah, tapi itu pun himmah yang sangat besar disertai dengan niat yang baik tapi kalau tidak disertai dengan godok-godar tidak akan terlaksana. Wa huwa makna gaulina biiznillah taala fahiya ala hali sabqiyatiha wa nufuziha la tukhriqu aswa al agdar wa la tamfuduha. Fahiya al himam as itu atau sawabikul himam itu ala hali sabqiyatiha walaupun dalam keadaan di puncaknya wa nufuziha jadi selalu tidak digunakan untuk apapun kecuali terlaksana la tukhriqu aswal agdar tidak akan dapat merusak daripada takdir-takdir Allah ketentuan-ketentuan Allah wala tanfutuha dan tidak akan terlaksana wa himam kataku lil aulia karomat. nah, jadi himam-himam yang semacam ini keinginan kemauan Fem. itu kadang-kadang ada pada aulia dan merupakan sebuah karomah baginya. Wa katakun li ghairihim istidrajan wa makran dan kadang-kadang himmah itu ada pada selain para wali, tapi itu merupakan istidraj dan merupakan sebuah tipuan daripada Allah taala. Kama takunu lil a'in wasahir seperti seorang yang e, mempunyai penyakit mata bisa merubah sesuatu. E, makanya orang sakit dibilang ini kena mata atau orang ini kena sihir sehingga sesuatu yang terlaksana pada dirinya itu di luar nalar manusia. Karena apa? Ada himam. Ya, itu himam. Itu juga bisa terlaksana kepada seorang yang penyihir atau yang punya penyakit mata itu. Qatsabata annal ain hak telah ditetapkan oleh Nabi bahwasanya penyakit mata itu benar. Wasihru hak, sihir juga benar. Wa ma'nahu ma tapi artinya itu seperti yang kami sebutkan. Artinya apa? Jadi walaupun penyihir yang paling ulung, walaupun orang yang punya penyakit mata yang paling berbahaya, tapi kalau nggak disertai dengan takdir Allah nggak bakal terlaksana. Gitu itu maksudnya. Jadi walaupun himmahnya seseorang itu bagaimanapun juga sudah dipikirkan, di planning, segala sesuatunya disiapkan dengan sempurna. Tapi kalau nggak sesuai dengan kehendak Allah nggak bakal terlaksana. nah, ini yang kita bahas kalian. Wahasil zalika annahu yajibu an Maka kesimpulan daripada yang demikian itu adalah kita itu harus atau wajib mempunyai keyakinan bahwasanya segala sesuatu sebab tidak akan ada pengaruhnya dan tika, tidak akan ada efektivitasnya kalau seumpama tidak terkait dengan takdir Allah SWT. Apakah kita katakan bahwasanya api itu membakar? Kalau Allah nggak berkehendak, tidak membakar. Buktinya Nabi Ibrahim tidak terbakar. Apakah kita katakan bahwasanya pisau itu pasti melukai? Tergantung. Kalau Allah berkehendak, melukai. Kalau nggak berkehendak, nggak melukai. Buktinya saya Ismail. Itu sampai di asah beberapa kali untuk melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dia. Walaupun dia anaknya, karena Allah yang perintahkan, dia akan laksanakan. Nah, tapi ternyata Allah nggak berkehendak. Nah, itulah arti daripada sabda Nabi Muhammad SAW. Walau istamal insu wal jinnu ala yang fauka bishayin lam yang fauka illa bishayin kat kata bahallahu lak. Wa in istamal ala yadurruka bishayin lam yadurruka illa bishayin kat kata bahallahu alaik. Kalau seumpama seluruh manusia, seluruh jin berkumpul bersatu badu untuk memberikan suatu kemanfaatan kepada kamu kalau Allah nggak berkehendak nggak tahu. Jadi ternyata apa? Kalau kita menilik kepada yang semacam ini, banyak di antara manusia itu yang tertipu. Sampai anda itu mau jilat mukanya orang, sampai merendahkan diri dan sebagainya. Orang Alfail Allah kok minta-minta pada makhluk. Emang. Eh, Jadi sebetulnya orang itu banyak tertipu. Kalau mau, ya, ya tinggal dekatkan diri pada Allah. Allah yang punya kekuasaan, Allah yang punya kemuliaan, Allah yang punya kekayaan, Allah yang punya keberanian, Allah yang punya keamanan, semua Allah yang punya. Kalau sudah kita dekat pada Allah, nah, maka apa yang kita inginkan itu akan diberikan dan disediakan oleh Allah Ta'ala. Dan itu sudah berlaku untuk Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak mau. <laughs> Kekayaan disodorkan, keamanan disodorkan, kemenangan, kejayaan disodorkan, tapi Nabi Muhammad tidak mau. Lebih beliau itu memilih sebagai seorang hamba yang biasa yang tidak mau dimanja oleh Allah SWT. Ketika dipilih untuk diberikan kunci kekayaan kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka kemudian Nabi SAW lebih memilih uridu an na'ab naab Faham? Nah, jadi aku yang menjadi seorang hamba biasa saja. Faham? Asba'u yauman wa aju'u yauman. Ah, satu hari lapar, satu hari kenyang. Itu pilihannya Nabi. Padahal Allah Ta'ala sudah menawarkan. Nah, jadi para wali itu juga seperti itu ditawarkan. Makanya kan nggak mustahil, nggak aneh kalau semua seperti Habib Soleh, tanggul ada orang minta-minta, di kantongnya nggak ada uangnya. Dibuka bahas sejarahnya, ada uangnya. <laughs> Lahum mayasya'una inda rabbihim. Mereka itu mempunyai hak prerogatif. Apa saja yang diinginkan, terlaksana. Nah, kenapa dicinta? Sama halnya seperti ini. Kita menjadi tamu keistimewaan Presiden Jokowi misalnya. Kita tinggal di istana. Namanya juga tinggal di istana. Ada yang merasa takut tinggal di istana? Aman. Paling amannya orang yang tinggal di istana. Kenapa? Yang jaga itu siapa? nah, itu. Nah, ada orang takut tidak makan kalau sudah berada di istana Jokowi? Enggak bakalan ada. Makanan selalu tersedia. Kapan saja dia mau makan tinggal perintah. Ajudan-ajudannya dari samping-sampingnya tinggal bilang pasti disiapkan. Itu Jokowi bagaimana dengan Allah Ta'ala. Nah, tapi bang rugi, rugi tertipu. Melihat ini, wah ini berhasil nih, ini baik duitnya. Wah, akhirnya pak iri kepada dia, siapa yang ngasih uang itu? Allah SWT. Yang ngasih mulia itu siapa? Allah SWT. Itu semuanya itu diuji, kamu diuji, semuanya diuji. Yang enggak punya uang diuji dengan yang banyak uang. Yang banyak uang diuji dengan yang tidak punya uang. Hati-hati. Yang enggak punya uang jangan iri sama yang punya uang. Hati-hati yang punya uang, jangan sampai berat memberikan kepada yang enggak punya uang. Nah, <laughs> seperti itu. Kita kan lihat itu. Ada orang minta-minta, kesel. Jangan kesel, jangan kesel. Kenapa? Ente juga makomnya sama seperti dia. Cuma bedanya dari titipi uang sama Allah Ta'ala. Dan itu bukan uang inti, uang yang Allah Ta'ala. Titipkan suruh kasihkan sama dia. Kasihkan kok pakai merasa kayak berat gitu. Ini tamu. Memang. Eh, nah, makanya pantas kalau Sayyidina Ali Zainal Abidin, kalau setiap kali kedatangan mereka orang minta-minta, maka beliau katakan, Marhaban bihamilizadi yaumal qiyamah. Nah itu. Selamat datang. Marhaban itu selamat datang, bukan marhabanan itu, bukan. Hmm. Selamat datang dengan yang akan membawa bekalku kelak pada hari kiamat. Enggak repot-repot mereka datang kepada inti. Mau ngasih cuma dua 2000. Nah, inti mau berat, pakai muka masam-masam juga. <laughs> Gitu. Makanya kan pertama kali orang yang yang mencegah dirinya itu untuk zakat, untuk tidak zakat gimana? Akan apa? Disetrika apanya? Wajahnya. Paham? Kemudian apa? Belakangnya. Kenapa? Biasanya begitu melihat, ya ini lagi ya, mukanya merungut Udah itu apa? Dia membelakanginya. Nah, makanya di sini dulu di disetrika nanti gitu. <laughs> oleh Allah taala. Masanya bukan setrika kita. Ini setrika malaikat. Yang kalau kita setrika kita nggak kelihatan apinya. Ini merah langsung kelihatan. <laughs> Jadi tinggal seret kosong gitu. <laughs> Nauzubillah. Nah, ini yang terjadi seperti itu gitu. Hmm, oleh karenanya jadi banyak orang tertipu di sini. Dekatkan diri pada Allah. Nah, sekarang kalau sudah ibunya kayak begitu gimana anaknya? <laughs> itu loh, itu masalahnya dan itu yang sangat kita sayangkan. Eh, jadi kenapa kalau inti melihat anak-anaknya Ustazah Khadijah itu orang-orang Masya Allah selain Ustadz sendiri kan? Nah, kalau Ustadz ini yang paling merokba, Ustazah Khadijah Masya Allah. Eh, nah, kenapa demikian? Nah, karena didikan orang tua. Nggak pernah mereka itu memberikan pengkhawatiran kepada kita nanti kok punya uang ya beli tanah ya. Gak pernah ngajar <laughs> kita seperti itu. Jadi kita nggak ada keinginan untuk beli tanah, nggak ada. Nah, tapi yang ada tolong sana bantu sini nanti kalau ketemu itu kasih ini itu diajarkan sehingga apa yang kita tampak setiap hari yaitu yang tertanam dalam jiwa kita gitu. Nah, itu selalu mengajarkan kita kalau sudah di Jumat ya nggak pernah naruh di masjid nggak pernah tapi apa beliau ambil uangnya kasihkan sama Bizen kasih anak kasih anak ditaruh ya di masjid nah, kalau ada orang minta-minta itu nah, disuruh kita kita yang ngasih padahal bisa beliau sendiri tapi beliau tidak melakukannya untuk apa? Membiasakan anaknya sendiri yang bersedekah. Nah, itu pula Ustazah Khadijah seperti itu. Jadi anaknya jadi seperti itu. Memang. Tapi kok ini enggak? Tutup, tutup gerbangnya. Tutup. Nah, gitu. Biar enggak datang lagi gitu. Nah, <laughs> jadi jangan usah takut. Oh, enggak tutup gerbangnya, takut hilang, takut ambil. Ah, Allah yang tahu. Allah yang paham gitu loh. Kalau sudah hilang walaupun nggak ditutup, hilang. Walaupun ditutup ya hilang juga. Jadi semua itu di tangan Allah taala gitu loh. Ah, ya, walaupun itu adalah sebuah upaya, kita diwajibkan untuk melaksanakan sebab upaya gitu loh. Tapi jangan sampai gara-gara upaya ini akhirnya kita itu melakukan sesuatu pelanggaran gitu loh. Pelanggarannya apa? Maksudnya tujuan kita itu menutup pintu itu bukan bukan untuk apa-apa, tapi untuk supaya dia nggak masuk lagi. Ah itu masalahnya. Nah, tapi kalau semua takut kehilangan, takut pencuri masuk, karena pencuri kan seperti motonya eh, Bang Napi itu kan bilang, kejahatan tidak selalu direncanakan, tapi kejahatan bisa jadi karena ada kesempatan. Makanya ditutup gerbangnya. Ah, bagus kalau niatnya seperti itu. Nah, tapi kalau niatnya lain, ah, tutup tutup gerbangnya. Nanti datang lagi temannya. <laughs> Ah, itu itu yang nggak bagus. Itu. Eh, apa sih gunanya 2000? Keluarkan 2000 gitu. Bahkan biar kita tahu ya, ada satu sifat daripada sifat yang sangat berat kepada jiwa, tapi sifat itu justru yang memantik perhatiannya Allah SWT. Paling memantik. Lebih dari sabar, lebih. Lebih dari keberanian, lebih. Lebih dari segala-galanya. Apa itu sifat loman? Makanya kan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, As-sakhiyu goribun minallah Goribun minan nas, goribun minal jannah, ba'idun minal minan nar. Jadi orang yang loman itu dekat pada Allah. Yang loman yang bagaimana? Enggak ada yang bagaimana. Pokoknya loman pasti dekat pada Allah. Tuh. Itu maksudnya. Jadi tanpa gaib. Nah, jadi tidak ada sesuatu yang bisa memadamkan murkanya Allah kecuali apa? Sodakoh. Sodakoh. Nah, jadi perbanyak. Jadi biasakan. Namanya, cuma namanya manusia yang dibalut dengan jiwa yang masih penuh dengan apa? Sifat-sifat yang tidak baik, ya tentunya kita harus mujahadah dulu. Lawan gitu loh. Berapa sih uang kita yang kita kasihkan sama dia dibandingkan dengan uang yang kita simpan? Ini nggak seberapa, sudah kasihkan. Siapkan uang untuk mereka siapkan. Nah, yang kita kasih, jangan sampai ditolak. Ya. Nah, ya, seperti itu. Apalagi kalau ada orang minta datang kepada kita, kemudian dia nyebutkan namanya. Misalnya apa? Saya minta sekian. Kalau kita mampu, dan itu mendidik kepada dia bukan tidak mendidik ya nah, kalau tidak mendidik ya kan kadang-kadang ada orang yang seperti itu gitu kebiasaan akhirnya gitu. nah, jadi kalau kita enggak kita harus nasihati nanti dia kalau begini ya nasihati nasihati kita kasih nah kenapa walaupun dia itu menjadi kebiasaannya yang rugi siapa kan dia tapi kita jangan sampai rugi apakah kita rugi enggak rugi sama sekali kita ngasih uang 2000 misalnya kepada orang yang minta-minta itu atau seribu rupiah kita kasihkan pada dia. Rugi kita? Rugi apa? Itu kan pindah dari rekening kita di dunia ke rekening kita di akhirat. Kalau dia minta-minta, ya dia rugi. Kenapa? Nggak bakal jadi orang kaya dia. Dia rugi. Kalau ternyata dijadikan sebuah pekerjaan. Yang penting kan kita nggak rugi. Itu kan? Ah, kok kita yang permasalahkan? Orang kita nggak rugi kok. Nah, kalau kita mempermasalahkan berarti itu syahih namanya. Tahu syahih? Nah kalau bakhil itu kan bakhil kepada kita. Ini syahi masih gitu. Nah, syahi itu ben, apa, bakhil kepada hartanya orang lain gitu. Nah, kalau kita mau mau nasihatinya silahkan. Ustaz, ada orang yang selalu datang gitu ya. Ustaz nasihati. Kalau kamu dengan cara seperti itu, kamu nggak bakal jadi orang kaya. Karena Nabi Muhammad telah bersumpah. Inilah uksimu ala salasin. Di antaranya adalah ma fataha babu ma fataha abdun baba mas'alatin illa wa fatallahu alaihi sab'ina baban min abwabil faqr. Enggak ada seorang pun yang membuka pintu untuk minta-minta pada orang kecuali pasti Allah akan membukakan untuknya itu pintu kefakiran sebanyak 70 pintu. Rugi dia. Nah, tapi biarkan dia rugi. Yang penting kita jangan rugi. Nah, gitu. Biarkan dia rugi, tapi jangan kita yang rugi. Sediakan iya, duit, model sekarang, taruh, jangan ditolak gitu ya. Nah, kemudian Gal wa annal fa'ilahu wallahu wahdah. Yang melaksanakan semua hal itu di dunia itu bukanlah himmah kita enggak enggak ada himmah. Fahim? Semuanya Allah. Yang ngasih himmah itu siapa? Oh, fulan itu menjadi berhasil itu karena motivasinya itu tinggi, semangatnya tinggi, kemudian niatnya itu bagus, ah tetap aja walaupun niatnya bagus, semangatnya itu tinggi. Kalau tidak berbarengan dan disertai dengan takdir Allah nggak bakal terlaksana. Jadi kita harus yakin itu. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan ini semuanya karena Allah. Kita nggak punya apa-apa. Jadi apa yang kita harapkan, apa yang akan kita lihat pada diri kita. Gitu. Itu maksudnya. Supaya kita faham, jangan sampai ujub. Itu maksudnya. Ini adalah obat bagi kita semuanya. Jangan sampai ujub. Kenapa? Kembalikan semuanya kepada Allah seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an haza min fadli Nah, min fadli rabbi. Jangan katakan ini karena aku, karena kepintar aku dan nah, min fadli rabbi gitu. Terus, Gal wallahu wahid wahdahu wajada al-fi'il indaha la biha. Wa ka'annal muallif rahimallahu innama awrada hadhihi masalah baina yaday kalamihi في tadbir liyu'arrifaka بذلك anna وجود tadbir la jadwa lahu wa la faidatah. Katanya dan seakan-akan mualif itu meletakkan ini kan nomor berapa ini? Hikmah nomor berapa ini? Nomor tiga? Apa nomor dua? Nomor lima? Oke, nah ini kenapa kok diletakkan setelah sebelumnya itu berbicara masalah usaha? asbab. Kemarin kan bicara masalah asbab sama tajrid, magam tajrid kan. Ah kok langsung ditaruh ini gitu loh. Nah, ah, walaupun kita usaha kalau Allah nggak berkehendak kan nggak terlaksana. Nah, kan seperti itu. Kenapa diletakkan di sini? Maksudnya muallif itu meletakkan masalah ini setelah berbicara tentang tadbir itu supaya memberitahukan kamu dengan yang demikian itu bahwasanya adanya usaha itu itu tidak langsung meluluskan permintaan kita atau menyampaikan kepada tujuan kita tidak nggak ada hasilnya nggak ada faedahnya semuanya itu nah gitu lianal himmata al faala idalam lam tufdi idza lam tufid fi kharqi aswadil aqdar syai'an fa kaifa yufidu fi dzalika tadbir nah kalau seumpama himmah jadi semangat juang yang tinggi itu yang bisa yang dikatakan himmatur rijal tahdimul jibal. Jadi semangat seorang itu itu bisa menghancurkan dan meluluh lantahkan gunung-gunung yang tinggi itu. Gitu. Nah, yang semacam itu saja itu tidak berfaedah di dalam melawan takdir. Apalagi seumpama cuma usaha saja, usaha biasa gitu. Nah, gitu. Wa mala faedata fihi fudulun layam bagi aneta yatashaghala ah, sedangkan yang tidak ada faedahnya di dalamnya Paham? Maka hendaknya tidak usahlah kita itu menyibukkan diri dengannya. Wa ta'ajabu bihi zawul ukul kemudian dia merasa ujub ini adalah karena usahaku dan sebagainya. Walidzalika qala oleh karena itu dikatakan arih nafsaka minat tadbir fama gama bihi ghairuk in anka la tagum bihi li nafsik. Hendaknya sucikan, sunyikan diri kamu itu daripada tadbir. Tadbir itu usaha. Karena Pak Famagoma biwiruk, ya kalau seumpama yang melaksanakan itu orang lain, angka, fem, la takum nafsik, kamu tidak akan pernah atau mau melaksanakannya untukmu. Nah, jadi seperti ini. Yang mengatur nafas kita siapa? Yang mengatur nafas kita siapa? Perlu diatur lagi? Perlu diatur? eh, sudah. Ngerti? Itu maksudnya. Nafas itu siapa yang ngatur? Perlu di, diatur. Oh, ini terlalu terlalu besar volumenya, diatur aja gitu. Gitu? Atau terlalu kecil volumenya, dibesarkan dikit. Ah gitu? Sama apa bedanya yang lainnya? Yang ngatur nafas siapa? Yang ngatur masa depan siapa? Yang ngatur makan siapa? Yang ngatur kemuliaan siapa? Yang ngatur inti turun dan sebagainya siapa? Allah, jangan bukan itu. Bukan itu apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada bisa kita lakukan. <laughs> nah, itu loh maksudnya. Nah, jadi ternyata banyak orang yang tertipu. Tapi kalau kita tahu konsepnya, nikmat. Tahu tahu konsepnya nikmat hidup itu nikmat gitu. Nah, kenapa orang itu banyak sambat? Karena dia itu sombong. Dia itu merasa seorang hamba yang harus terlaksana semua keinginannya. Faham? Dia itu merasa bahwasanya kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang terlaksana sesuai dengan kehendaknya. Itu orang sombong seperti itu. Eh, pikir Allah Ta'ala nggak lihat. Ah. Allah itu tahu dengan lintasan hati kita. Oh, sampai dia itu berpikiran semacam itu. Siapa ente? Setiap hari pergi kamar mandi juga. Nggak makan lapar. Kalau kekenyangan masuk kamar mandi. <laughs> Yang kayak gitu kemudian dia merasa, Fien gitu. Jadi yang punya perasa, yang boleh merasa bahwasanya semua keinginan yang terlaksana itu hanya Allah, bukan kita. Nah, tapi kalau kita sudah merasa seperti itu, nikmat hidup. Eh, anak kita sendiri yang harusnya patuh kepada kita, ternyata dia itu melawan kepada kita. Ternyata kita begini, ya Allah. Berarti kalau yang bisa ngatur ini bukan aku, tapi Allah. Udah aku doa aja sama Allah, aku merasa kepada Allah. Nah, itulah, beres. Aku ini gak buka toko dulu, rezekinya Masya Allah. Buka toko, malah gak ada uang masuk. <laughs> nah, pak Inti ngatur sendiri, jangan ngatur sendiri. Serahkan pada Allah. Nah, kalau dapat, Alhamdulillah ya Allah, dapat segini, Alhamdulillah. Alhamdulillah, jangan dicium tapi. Em, uang itu jangan dicium. Karena apa? Dunia jangan dicintai. Dunia di sini, tangan aja. Fem, gini kan gak apa-apa gitu. <laughs> Fem, biar tambah barokah gitu. Nah, gitu. Nah, nah, tapi jangan sampai kita katakan ini karena usahaku enggak. Jadi dapat uang alhamdulillah ya Allah Allah ngasih hari ini sekian ya Allah. Nah, itu loh. Itu yang dit yang ditunggu oleh Allah taala. Innallaha yuhibbu an yara min abdihi athara nikmatih. Allah Ta'ala itu suka dan menunggu serta cinta dari hambanya itu kalau tampak pada dirinya itu bekas-bekas nikmatnya. Paham? Kalau dilihat dapat rezeki, ya Allah, Alhamdulillah, ya Rabb, Alhamdulillah. Senang Allah Ta'ala. Sama seperti kalau kita kasih sesuatu pada kalian ya Allah sah terima kasih sah oh, farhannya kita seakan-akan kita fin seakan-akan kita ah, gitu kan? Allah Taala juga seperti itu ya, tapi kalau berapa dapat masuk dompet nggak oh, <laughs> Gak ada syukurnya sama sekali gitu. Eh, coba lihat saya Sulaiman. Sulaiman alaihissalam ketika dia itu uh, disuruh untuk berkumpul dengan ajudannya, berkumpul dengan istrinya Ratu Balgis dan diperintahkan kepada mereka untuk jujur dalam dalam apa pengakuannya. Syekh Sulaiman mengaku apa? Syekh Sulaiman mengaku, aku tidak pernah didatangi oleh seorang lalu dia itu memberikan hadiah kepadaku walaupun satu biji telur kecuali aku senang gembira. Satu biji telur dibandingkan dengan kekayaannya yang dia itu menguasai dunia dan seutuhnya. Nggak pernah ada orang kaya seperti Syekh Sulaiman itu nggak pernah ada. Dia menguasai barat dan timur, semuanya, seluruh dunia itu di dalam kekuasaannya jin dan manusia semuanya. Nah, tapi itu pun kalau dikasih telur, itu senangnya luar biasa. Hmm, Masya Allah, luar biasa itu. Nah, itu Nabi Nabi Muhammad juga seperti itu. Kalau ada yang mau dibalaskan, dibalaskan. Kalau nggak ada yang dibalaskan, maka dia doakan. Nah, karena ada suatu pemberian yang perlu balasan, ada suatu pemberian yang nggak perlu pembalasan. Kebanyakan hadiah itu itu perlu balasan dan sunnah untuk dibalas. Tapi ada juga yang nggak sunnah untuk dibalas. Seperti apa? Murid ngasih guru. Nggak senang jadi balas, Tapi dia pas senang didoakan. Nah, dia bawa-bawa, nah, dia mau ke pondok. Saya balik Ustaz, ini ini bengkuang bawa ke pondok juga ya. ya. <laughs> Nggak suka dia. Doakan jazakallah khair, semoga dia dapat ilmu yang manfaat ya, nak. Semoga orang tua kamu itu lebih murah rizkinya. Oh, senang sudah, cukup. Nah, tapi kalau nanti datang sama orang kaya, orang yang biasa gitu, nanti datang, nah, nanti ngarepkan, nanti pulangnya dikasih kasih juga gitu. Nah, tapi kalau sama guru, sama orang alim biasanya enggak. Gitu. Itu artinya contohnya sebagian pemberian itu ada yang tidak membutuhkan kepada pembalasan. Nah, tadbirul khulqi li umurin. Li umuri dunyahum ala alwajhi alladhi nagulu lahu mazmum. Jadi naguluhu mazmum. Nah, jadi kalau usaha makhluk itu untuk urusan dunianya dengan cara yang seperti disebutkan itu itu suatu yang tercela. Kenapa? Lian Allah takaffala lahum Karena Allah Ta'ala itu sesungguhnya sudah menjamin itu semuanya. Ini kan sesuatu yang melawan menentang suatu kodrat gitu lah. Sama seperti inilah. Yang bikin siang malam siapa? Hah? Yang menciptakan siang dan malam itu siapa? Yang merubah siang lalu ke malam itu siapa? Ah ya sudah stop aja, tidak usah dirubah. Siangnya biar gitu lama gitu. Nanti jam biasanya kan malam jam setengah enam ya, jam enam sudah gelap kan ya. Ah sekarang jam dua belas saja. Bisa? Bisa. Nah, sudah kita tahu nggak bisa, kenapa kita tidak pasrah padanya? Itu maksudnya di sini. Ya, jadi sampai takutnya nanti ya? gimana ya, rezekinya nanti gimana? Allah yang ngurus, bukan kamu yang ngurus. Yang kamu bisa lakukan lakukan. Nanti Allah yang nanggung. Ah, orang yang sangat bodoh kalau dia itu mikirin masa depannya itu. Jadi masa depan dipikirkan, masa depan kamu itu yang harus dipikirkan. Kalau kamu mati sekarang, kamu mau ngapain? Sementara uang kamu banyak. Oh senang keluarganya, alhamdulillah warisanku banyak. Ah, gitu. <laughs> dia sendiri apa? Ayo coba, kalau kita mati sekarang apa yang kita bawa? Berapa masjid yang sudah dibangun? Berapa Buddha yang sudah merdekakan? Berapa jariah kita? Berapa amal kita? Apa yang bisa dibanggakan? Nah, apa yang pernah bisa membanggakan? Tahu kan? Sesuatu yang membanggakan adalah sesuatu yang penuh dengan pengorbanan. Faham? Anak pernah nyenangkan suami anak. Nah, misalnya, nah, itu adalah sesuatu yang besar. Kalau orang laki, anak sudah pernah menyenangkan orang tua anak. Itu sesuatu yang besar. Nah, yang semacam itu dibanggakan dan nanti bisa harapkan dengan itu kamu bisa mendapatkan ridha Allah. Tapi kalau semua kamu meninggal sekarang apa yang mau diharapkan? Lalu kamu meninggal sekarang? Enggak, aku nggak mau meninggal sekarang kecuali kalau seumpama suamiku menyertaiku. Ya, nah, itu orang sombongnya luar biasa itu. Ini masalahnya roh itu bukan milik kita, milik siapa? Kalau Allah mau ngambil, kamu menolak. Dia mau ngambil miliknya. nah, <laughs> sehingga apa? Rugi, sudah rugi semuanya. Nah, jadi serahkan, katanya beliau ini, tadbir itu kembalikan kepada. Jadi silahkan tadbir. Tadbir, kenapa kita tadbir? Kenapa kita usaha? Allah yang merintahkan. Allah yang merintahkan kita berusaha. Udah kita usaha. Tapi jangan sampai kita mengatakan bahwa saya usaha kita ini yang menghasilkan. Oh, kalau kita nggak pergi ke pasar, kita nggak bisa makan. Ah, itu. Itu jadinya kalau orang itu terlalu memasrahkan diri kepada tadbir. Seperti orang sekarang ini, kebanyakan mereka itu telah meletakkan anak-anaknya dalam pendidikan yang salah. Oleh karenanya selalu saya katakan di atas mimbar-mimbar bahwasanya sumber dari segala permasalahan sekarang ini sehingga banyaknya dosa tersebar pada zaman ini itu adalah pendidikan formal. Kenapa saya katakan demikian? Mudah saja. Mudah saja. Kenapa? Tanya kepada setiap orang tua yang punya anak didik di dalam pendidikan formal. Tanyakan, kenapa kamu itu sekolah di SD? Supaya dapat ijazah Kenapa sekolah di SMP? Iya, supaya dapat ijazah. Kenapa di fakultas? Supaya dapat ijazah. Untuk apa ijazah itu? Jawabannya gimana? Jawabannya gimana? Pasti untuk kerja. Ah, itu. Tergantung kepada usaha. Dia lupa kepada al-mudabbir. Sehingga apa? Hidupnya susah. Karena tergantung kepada situ. Berapa lama dia itu digantungkan hidupnya itu kepada hal-hal yang tidak. Ah, itu loh maksudnya. Nah, oleh karena itu, jadi serahkan pada Allah. Allah Taala mengatakan jangan kamu iri, jangan kamu dengki, jangan kamu benci. Fem, awas, jangan. Kenapa? Aku yang punya kemuliaan. Aku yang punya kemurahan, aku yang punya uh, kehormatan. Kalau kamu ikut kataku, aku akan gerojok kamu akan beri Ini enggak iri tetap, dengki tetap, memusuhi tetap. Terus kamu mengharapkan kemuliaan, enggak bakalan. Enggak bakalan ya khosata yang semacam itu menjadi dekat kepada Allah dan kita sebagai seorang hamba tahu kan hamba harus merasa yang paling merasa dirinya hamba dialah yang paling berhak untuk mendapatkan cinta dan kemuliaan daripada tuannya nah, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala nah, jadi Berbeda kalau kita meletakkan anak kita di pesantren, tanya kepada wali murid yang masuk pesantren. Coba tanyakan. Setiap ada wali murid tanyakan. Kenapa anak kamu masukkan ke pesantren kok bukan di tempatnya di luar sana? Oh biar selamat Bib daripada fitnah akhir zaman. Oh biar jadi orang soleh. Oh biar dia mengerti tentang syariatnya Nabi Muhammad tuh. Bagus. Tapi kok di sana? Kenapa kamu masukkan ke SD? Nggak usah sudah nggak usah sekolah. Oh nanti nggak dapat ijazah. Untuk apa ijazah? Pasti jawabannya satu untuk supaya dapat kerja. Semua. Padahal Nabi SAW mengatakan hubbud dunya ra'su kulli Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala semoga dalam berkatnya majelis yang mulia ini kita ini termasuk yang memasrahkan diri kepada Allah dan tidak pernah melihat dalam diri kita sesuatu apapun. Sesuatu yang baik semua dari Allah. Sesuatu yang jelek semata-mata dari diri kita. Dan semoga kita semuanya termasuk yang diberikan keyakinan dan keimanan dalam hati kita bahwasanya kebaikan dan semua kemuliaan serta semua hal yang kita inginkan semua berasal dan bersumber daripada Allah Ta'ala bukan dari kita sendiri, bukan dari orang lain maupun usaha-usaha yang lainnya ala hadiniya walikul niatin salihah amin amin حاضر بودم